Yaitu ucapan beliau wa nu'minu bil ba'tsi wal jazai wal a'mali yaumil qiyamah wal 'ard wal hisab wa al kutubi wa thawab wal 'iqab was sirat wal mizan. Masih kita membicarakan tentang al-ard. Ya. Dihadapkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengandung makna dihadapkan mereka dengan amalan-amalan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Tirmidzi rahimahullah wa Abu Bakar Ibn Abi Dunya rahimahullah dari Al Hasan rahimahullah kata beliau aku mendengar Abu Musa Al Ash'ari radhiyallahu taala anhu berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasulullah sallam bersabda yu'radun nas yaumul qiyamah thalatha aradat bahwa manusia akan dihadapkan Nanti yaumul qiyamah tiga kali. Fa'urdatani jidalun ma'adhir. Dua arbah, dua pertemuan berisi jidalun wa Ya ini sesama mereka saling membantah yang disesatkan menyalahkan yang menyesatkannya yang menyesatkan juga menyalahkan pengikutnya ila akhirih wa ma'azir alasan-alasan mereka aku kemarin begini aku dulu begitu wa urdatun dan satu lagi pertemuan as suhuf bertebaran catatan-catatan amal faman utiya kitabahu biyaminih siapa yang mendapatkan catatannya dari kanannya Husiba hisaban yasira. Akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hanya ditunjukkan saja kemudian diampuni. Wa dakhala jannah dan masuk dalam surga. Wa man utiya kitabahu bishimalih dan siapa yang mendapatkan catatannya dari kirinya dakhala nar dan dia akan masuk dalam neraka. Khonifuddin a'azakumullah hanya saja hadis ini menurut pakar ahli hadis adalah hadis dhaif. Walaupun maknanya terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. "Man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Dan masih ada juga dalam ayat-ayat lain. Tetapi lafaz ini atau hadis ini disebutkan dalam keadaan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan disebutkan sanadnya rawi-rawinya memang thiqah semuanya tetapi sayang sanadnya munqati' terputus ada rawi yang tidak bertemu dengan rawi yang berikutnya rijaluhu thiqat illa annahu munqati' al-Hasan lam yasma' min Abi Musa Demikian dikatakan oleh Ibnul Madini, Abu Hatim, wa Abu Zura'ah. Tetapi ada komentar dari Syekh Yasin, hafizahullah, "Wa hadha la yaj'aluna nughayyir hukmana 'ala al-hadits kama wadih." Bahwasanya keadaan seperti ini sudah kita hukumi keadaannya dhaif. Walaupun isinya memang mencocoki ayat-ayat Al-Quran, tetapi hukum kita tidak berubah dalam masalah ilmu hadis bahwa hadis ini hadis sahih. Barakallahu fikum. Wa qad rawa Ibn Abi Dunya an Ibn mubarak annahu anshada fi dzalika syi'ran. Telah diriwayatkan oleh ibnu Abi Dunya dari Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah bahwa beliau pernah membuat sebuah syair dalam masalah ini. Ansada syi'ran. Qala wa tarat as-suhuf fil aidi munashsharah فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان فوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقية تغني ولا جزع lianfa'il ilmu qabla al-mauti 'alimahu qad sa'ala qaumun biha ruj'a fama raja'u kata beliau rahimahullah beterbangan suhuf catatan-catatan di tangan-tangan dalam keadaan terbuka di dalamnya ada semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dan berita-berita yang bisa dibaca berita-berita tentang amalan perbuatannya walaupun yang tersembunyi. Fakaifa Bagaimana engkau bisa lalai? Padahal berita-beritanya waqi'atun semua terjadi. Sebentar lagi. Wala tadri bima taqa'u dan engkau tidak tahu engkau akan di mana. Afil jinani fawzun lan qita'a Apakah dalam surga-surga yang merupakan kemenangan dan gak akan terputus kenikmatannya? Amil jahim atau dalam neraka jahim. Fala tubqi wala tada'u yang tidak akan di sana terus tidak hidup tidak pula ditinggalkan. Artinya akan terus dalam keadaan tersiksa. Mati tidak, hidup pun tidak dikatakan hidup yang benar karena terpenuh dengan siksaan. La tubqi wa la tadhar. Ini terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir. Tahwi bisakiniha tauran wa tarfa'uhum. Mereka disungkurkan dan diangkat, disungkurkan kembali. Demikian dalam neraka. Idza rajau makhrajan. Kalau mereka berharap jalan keluar, min ghammiha dari kesusahannya maka mereka justru mendapatkan kama kumiru tambah dahsyat siksaannya talal buka'u falam yurham tangisan mereka panjang dan mereka tidak dirahmati walaupun mereka menangis dengan tangisan yang panjang fala yurham fiha tidak mendapatkan rahmat tidak dikasihani keluhan mereka, ratapan mereka tidak bermanfaat ketika itu. La ruqyatun tughni wala jaza'u. Ucapan-ucapan ratapan tidak bermanfaat. Ruqyah-ruqyah juga tidak bermanfaat. Bacaan apapun tidak bermanfaat. Karena ini sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia diadab dalam neraka khalidina fiha. Lianfa'il ilmu qabla mauti ahli alimahu. Ilmu akan memberikan manfaat sebelum kematian bagi pemilik-pemiliknya, bagi alimnya. Qad sa'ala qaumun biha ruj'a fama raja'u dan kaum-kaum itu mengharapkan untuk kembali ke dunia fama raja'u dan tentunya mereka tidak akan kembali. Ucapan Abdullah bin Mubarak ini semuanya disarikan dari dalil-dalil. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ratapan di sana ingin kembali ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Kami sekarang telah yakin. Fala yanfa'u. Tidak bermanfaat. Ratapan mereka Bacaan mereka, kalaupun mereka beristighfar, kalaupun mereka minta ampun, nggak bermanfaat. Karena amalan sudah tertutup. <laughs> Ghadan yaumul qiyamah bukan waktu amal. Tetapi sekarang di dunia yaumul amal. Hari inilah hari beramal. Istighfar bermanfaat. Taubah bermanfaat. Menyesal bermanfaat. Di dunia. Tetapi ketika sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, la ruqyatun tughni wala jaza'u. Bacaan apapun tidak bermanfaat. Keluhan apapun tidak bermanfaat. Al-buka tangisan juga tidak bermanfaat. Tadarru' juga tidak bermanfaat. Tetapi di dunia qabla al-mauti la yanfa'ul ilm. Ilmu akan bermanfaat sebelum kematiannya akan memberikan manfaat alimahu kepada orang yang berilmu betapa banyak mereka meminta untuk kembali tetapi tidak akan kembali kembali ke ucapan Madan, ucapan Abu Ja'far Tahawi wassirat, dan juga kami ahlu sunnah beriman kepada as-sirat apa itu sirat ay nu'min bis wa huwa jisrun ala jahannam kita ahlu sunnah beriman dengan adanya sirat yaitu jembatan di atas neraka jahannam idan tahan nas ba'da mufaraqatihim makan al mawqif ila zulmah. setelah selesai setelah mereka meninggalkan tempat berkumpulnya mereka ke dalam kegelapan allati dunas surat antara masyar dikumpulkannya mereka di Arabat yang tadi disebutkan setelah itu mereka digiring ke arah kegelapan kegelapan itu sebelum sirat sebelum surat sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suila ditanya ainan nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat di mana manusia ketika Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain dan juga langit dijawab hum fil dhulmati dunal jisri mereka di dalam kegelapan sebelum melewati jisr akhrajahu muslimun an sauban radhiyallahu taala anhu fi haditsin tawil Hadis yang sahih dalam riwayat Muslim menunjukkan bahwa mereka kata Nabi fi zulmah dalam kegelapan dunal jisr sebelum jisr sedangkan mahsyar tadi di tempat yang datar yang sudah Allah persiapkan wa fi hadzal mawdi' yaftariqul munafiquna 'alal mu'minin wa yatakhallafuna 'anhum. Maka disinilah terpisah antara munafikin dengan mukminin. Sudah pernah disinggung di bab-bab yang lalu bahwa mereka berjalan di kegelapan dengan cahaya yang mereka punya dengan amalan mereka. Ada yang mendapatkan cahaya yang besar, ada yang mendapatkan cahaya yang kecil, dan ada yang mendapatkan hanya di ujung kakinya saja cahaya itu. Sedangkan munafik tidak memberi tidak mendapatkan cahaya. Berjalan dalam kegelapan. Meraba-raba ke sana kemari, kebingungan mereka. Maka ketika ada orang mukmin berjalan dengan cahayanya, dia ikut. Sedangkan orang mukmin itu berjalan dengan cepat, maka mereka tertinggal. Mencari lagi cahaya berikutnya. Maka berkatalah munafikin tadi, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Ya. Tunggu kami. Kami memanfaatkan cahaya kalian. Kaila rji'u wara'akum faltamisu nura. Baliklah kalian ke sana, cari cahaya kalian. Tidak ditolong, tidak dibantu oleh orang-orang mukmin. Maka terpisahlah munafikin dengan orang-orang yang beriman. Wa yasbiquhumul mu'minun. Orang-orang beriman mendahului mereka. Wa yuhal bainahum bisurin yamna'uhum minal wusuli ilaihim. Akhirnya mereka terhalang bisurin dengan satu pagar yamna'uhum yang menghalangi mereka untuk bisa mencapai orang-orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Masruq dari Abdullah qala yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamah bahwa Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat disebutkan hadisnya sampai pada kalimat fayutuna nurahum ala qadri a'malihim maka mereka diberi cahaya sesuai dengan kadar iman mereka. Ila anqal sampai berkata, Faminhum man yu'ta nurahu mislal jibali baina yadai. Di antara mereka ada yang mendapatkan cahayanya seperti gunung di hadapan mereka. Dan mereka menghadap ke cahaya yang sangat terang benderang. Wa minhum man yu'ta nurahu fawqa dhalik. Ada pula yang diberi cahaya lebih dari itu. Wa minhum man yu'ta nurahu mislan nakhlah biyaminihi. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti kumbang di sebelah dia. Wa minhum man yu'ta duna dzalika biyaminih. Sebagian mereka diberi kurang dari itu di kanan mereka. Hatta yakunu akhiru man yu'ta nuruhu atau nuruhu ala ibhami qadamihi Sampai ada yang mendapatkan cahaya sedikit sekali hanya di ujung kakinya. Yudhi'u marratan wa yudfa marratan. Kadang-kadang bercahaya, kadang-kadang gelap. <laughs> Ida adha'a qaddama qadamahu. Kalau bercahaya kakinya, jalan dia. Begitu padam, berhenti lagi. Bercahaya lagi, jalan lagi. Wa idza tufi'a qama. Kalau padam dia berhenti. Ketika bercahaya dia berjalan. Fayamurru wa yamurruna 'ala sirat. Maka mereka semua berjalan dengan cahaya masing-masing. Oleh karena itulah munafikin yang tidak mendapatkan cahaya mereka kebingungan dan menyatakan umduruna naqtabis min nurikum. Tapi mereka saat itu mementingkan diri mereka sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi dan mereka berkata irji'u wara'akum faltamisu nura pulanglah kalian balik kalian cari cahaya kalian sendiri baru kemudian selesai dari al-zulmah mereka sampai di sirat was-siratu kahaddisai jembatan itu setajam pedang dahtun mazallatun yang sangat licin, yang mudah tergelincir. Fayuqalu lahum ala qadri nurikum. Maka dikatakan kepada mereka, berjalanlah kalian ke jembatan tersebut. Sesuai dengan cahaya kalian. Faminhum man yamurru qadadil kawakib. Sebagian mereka ada yang berjalan seperti berjalannya bintang-bintang bintang yang berjalan seperti meteor. Wa minhum man yamurru Di antara mereka ada yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yaru man yamurru qatr. Wa minhum man yamurru kashaddir rahli. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kilat, di antara mereka ada yang berjalan seperti kendaraan yang cepat. Kuda yang cepat wa wayuramal ramlan. Ada pula yang berjalan dengan berlari-lari kecil. Ramlan berlari-lari kecil. Fayamurruna ala qadri a'malihim. Maka mereka berjalan juga sesuai dengan amalan-amalan mereka. Sesuai dengan iman mereka. Orang-orang mukminun yang wujuhuhum kal qamari lailatal badri yang wajah-wajah mereka seperti bulan purnama maka mereka berjalan di surat dengan secepat kilat. Seperti meteor. Ada yang merangkak. Ada yang terjerumus ke dalam neraka jahanam. Hatta yamurul ladhi nawwarahu ala ibhami qadamih. Takhirru yadun. Wa ta'allaqu yad. Wa takhirru rijl wa rijl hingga berjalanlah orang yang cahayanya hanya di ujung kakinya saja dia berjalan dengan terjerumus kakinya kemudian berpegang dengan tangannya terpleset tangan yang satu berpegang dengan tangan yang lainnya. Wa tusibu jawanibahun nar. Maka sisi-sisi mereka yakni samping kanan atau kiri mereka terbakar api neraka. Fayukhlusuna baru kemudian mereka selamat. Faidha khalasu qalu ketika mereka sudah selamat mereka berkata Alhamdulillahilladzi najjana minki ba'da an ara aranaki Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka setelah Allah memperlihatkan aku kepadamu. Lakat a'tanallahu malam malam yu'ti ahada. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku satu keselamatan besar atau satu kenikmatan besar yang tidak pernah diberikan pada siapapun. Tidak sadar kalau di atas dia banyak yang lebih hebat, lebih selamat, banyak yang lebih bersih, tersentuh pun tidak tapi dia karena syukurnya, karena merasa nikmatnya selamat dari nar yang hampir menyentuhnya, bahkan sudah menyentuhnya, maka dia menyatakan alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Alhamdulillah Allah memberikan kepadaku kenikmatan yang tidak diberikan pada siapapun. Karena memang nikmat azimah. Apalagi setelah melihat bagaimana dahsyatnya neraka. Hadis Hasan Yarwihi Minhal ibn Amr dan dipersisikan oleh beberapa ulama ahlul hadis tapi kesimpulan dari muhakkik jazahullahu khaira bahwa hadis ini hasan. ikhtalafa al-mufassirun fil murad bil al mazkur. Berselisihlah para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan memasukinya. Berarti semua manusia akan masuk neraka dulu. Thumma nunajjil ladina taqaw wa nadhara zalimina fiha jithiya. Baru kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan dibiarkan orang-orang zalim di dalamnya. Kalau lihat dari teksnya, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Berarti semua manusia masuk neraka dulu. Baru kemudian diselamatkan mereka-mereka yang takwa. Thumma nunajjil ladina taqaw. Sehingga Ibn Abbas juga berdebat dengan sahabat lainnya tentang masalah ini. Setelah panjang diskusi, keduanya sepakat. Yang kita bicarakan bukan kamu dan saya. Oh tentu, yang kita bicarakan bukan kamu dan saya. Kalau kamu dan saya tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah, ya jelas kita banyak dosa, banyak kesalahan. Yang kita bicarakan bagaimana para anbiya, bagaimana mereka-mereka para aulia. Ini tawaduknya para sahabat. <laughs> Ya ini merasa kalau kami masuk neraka. Kami banyak dosa. Yang kami bicarakan sekarang, bagaimana dengan para anbiya? Apakah masuk neraka dulu, baru kemudian diselamatkan? Ma huwa ma'na hadhil ayah wa in minkum illa wariduha. Wal azhar wal aqwa annahu murur ala sirat. Ternyata yang paling zahir dari pendapat mereka, yang paling kuat dari pendapat para ulama adalah murur ala sirat. Yang dimaksud adalah melewati jembatan tadi. Inhum illa wariduha. Tidaklah dari manusia kecuali pasti akan memasukinya. Artinya yang memasuki sebentar adalah yang melewati saja. Sehingga mereka-mereka para aulia, para salihin, mereka-mereka para anbiya akan melewatinya dengan sekejap mata. Akan melewatinya dengan secepat kilat. Tiba-tiba sudah sampai di seberangnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kata para ulama, mal hikmah? Apa hikmahnya? Orang yang mukmin harus lewat dulu. Bahkan para anbiya lewat dulu. Sehingga lihat sebentar, sekejap saja, kemudian selesai. Akan merasakan kenikmatan jannah dengan berlipat kali. Karena melihat betapa mengerikannya neraka. Dia mendapatkan kenikmatan surga dan mendapatkan kenikmatan selamatnya dari neraka ketika dia melewatinya. Ini khonidina azakumullah. Al-hikmah. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا قال في الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده La yalijun nara ahadun baya tahta syajarah. Bagaimana dengan ini? Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Tidak akan memasuki neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Artinya para sahabat yang berbayat kepada Nabi di bayat Ridwan tidak akan masuk neraka. Qalat Hafsah, berkata Hafsah, "Qultu ya Rasulullah, Alaihissallam Allah yaqul, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha? Tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Faqala alam tasma'ihi qal, tidakkah engkau mendengar ucapan berikutnya? Thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya Asyara di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan ila anna wurudan nari la yastalzim dukhuluha. Ini menunjukkan dalil bahwa kalimat warid atau wurud <laughs> la yastalzim ad-dukhul. Kalimat wurud tidak sama dengan dukhul, dengan masuk. Karena Rasulullah SAW menyebutkan wurudnya tapi tidak menyatakan masuk. Bahwa mereka memang yarid annar, tetapi la yalid, tetapi tidak masuk. Berarti wurud, wurudun nar la yastalzim dukhuluha. Tidak memiliki konsekuensi memasuki. Wurud berbeda dengan dukhul. Wa anna najata minasy syarri la yastalzim husuluhu dan juga selamatnya dari sesuatu bukan berarti terkena dulu. Hah? Bagaimana dalam bahasa Indonesia? Alhamdulillah saya diselamatkan dari api itu. Apakah masuk dulu kemudian diselamatkan? Tidak mesti. Mungkin hampir tapi diselamatkan. Sama dalam bahasa Indonesia juga demikian. Saya diselamatkan dari api itu. Oh jadi masuk dulu, kemudian diselamatkan dari api. Oh bukan itu maksudnya. Hampir masuk, diselamatkan. Berarti kalimat nunajjil ladina taqaw. Kami selamatkan mereka dari api neraka. Bukan berarti masuk dulu kemudian diselamatkan. Tidak. Anna najata minasyarri la yastalzim husuluh Bahwasanya selamat dari suatu kejelekan bukan berarti kena dulu baru selamatkan, tidak. Termasuk yang hampir kena itu pun dikatakan diselamatkan dari kejelekan itu. Atau yang sama sekali tidak terkena juga dikatakan diselamatkan dari kejelekan itu. Walihada qala ta'ala oleh karena itu Allah berfirman, "Walamma jaa'a amruna najjayna Huda." Dan ketika datang perintah kami, maka kami selamatkan Hud. Kena dulu atau tidak? Ketika kami perintahkan dengan azab, kami selamatkan Hud. Bukan berarti kena dulu baru diselamatkan, tidak. Maknanya diselamatkan dan tidak terkena sama sekali. Maka summa nunajjil ladina taqaw kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, yakni mereka diselamatkan tanpa masuk ke dalam api neraka. Walaupun sempat melewatinya. Karena melewati bukan memasuki. Demikian pula ayat lain, "Falamma jaa'a amruna najjayna salihah." Ketika datang perintah kami, kami selamatkan saleh. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiba dan ketika datang perintah kami, ini datang azab, maka kami selamatkan Syuaib. Tentunya semua tafsir menyatakan bahwa mereka para anbiya, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syuaib, mereka tidak terkena azab. Walam yakunil azab asabahum. Azab tersebut tidak mengenai mereka. Walakin asaba ghairahum. Tetapi menimpa orang-orang yang selain mereka. Itu orang-orang kafir. Walaula ma khassahumullahu bihi min asbabin najah. La asabahum ma asaba ulaik. Kalau saja. Bukan karena sesuatu yang Allah khususkan mereka para anbiya. Yaitu Allah berikan sebab-sebab keselamatan. Niscaya mereka pun tidak selamat. Tapi karena Allah berikan sebab-sebab keselamatan, maka mereka selamat. Ketika datang azab, mereka kemudian mencari jalan selamat, kemudian Allah berikan sebab keselamatan dan kemudian dia mendapatkan. Kalau itu berupa banjir bah, kemudian dia naik perahu yang Allah sudah perintahkan untuk membuat perahu. Maka namanya diselamatkan dari banjir. Demikian pula ketika disuruh oleh Allah, asri. Berjalanlah di waktu malam. Seperti Lut dan keluarganya. Illam ra'atahu kecuali istrinya kanat minal ghabirin. Maka itu sebab ketika terjadi azab mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari azab bukan berarti kena dulu kemudian diselamatkan tidak. Maknanya kalau saja enggak ada sebab-sebab yang Allah berikan pada mereka, niscaya mereka kena. Tetapi Allah selamatkan bi asbabin dengan sebab-sebab yang Allah khususkan untuk mereka. Wa halal warid finnar. Demikian pula keadaan orang yang warid finnar. Yamurruna fawqahum 'ala sirat. Mereka melewati di atas api neraka melalui jembatan tersebut. Tsumma yunajjillah alladzina taqaw. Kemudian Allah selamatkan orang yang bertakwa. Langsung sampai di seberangnya dengan cepat. Jadi diselamatkan. Dan Allah biarkan orang-orang zalim terjerumus di dalamnya. Faqad bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadits Jabir al-madhkur anna al-wurud huwa al-wurud ala as Maka disebutkan dalam hadis Jabir tadi bahwa yang dimaksud inhum illa wariduha bahwa kalian akan memasukinya maknanya adalah memasuki melewati sirat urud maknanya adalah melewati sirat warawal hafidh Abu Nasr al-Wa'ili an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allimin nas sunnati wa in karihu dhalik ajarkanlah manusia sunnah-sunnahku walaupun mereka nggak suka. Wa in ahbabta la tuqaf 'ala sirat tarfata 'ainin. Kalau engkau suka untuk tidak dihentikan di atas sirat sekejap saja tarfata 'ain hatta tadkhul al-jannah hingga masuk dalam surga fala tuhdithanna fi dinillahi hadatsan maka janganlah kalian mengada-adakan perkara muhdat. Jangan mengada-adakan perkara baru bira'yika dengan ra'yumu. Khonibrin a'azakumullah, sayang sekali hadis ini juga baif. <clears throat> Akhrajah Abu Nasr al-Wa'ili dalam kitab al-Ibana. Dalam tadkirah. Al-Qurtubi. Dan juga dalam Ibnu Kathir disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya Mana? Cukup dengan apa yang sebelumnya kita baca karena riwayatnya dikeluarkan dalam sahih akhrajahu Muslimun. Nah, وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد An Ya'la ibnu Munayyah An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal Taqulun naru lil mu'min yawmal qiyamah Neraka akan berkata pada seorang beriman pada hari kiamat. Juzya mu'min. Juzya mu'min. Lewati. Wahai mu'min. Lewati. Dari makna jawaza. Faqad atfa'a nuruka Lahabi. Lewatlah cepat wahai mukmin. Sesungguhnya lidah apiku akan memadamkan cahayamu. Cepat lewat. Fakat atfa'a nuruka lahabi. Oh, hampir cahayamu terbalik. ya Cahayamu hampir memadamkan lahabku, lidah apiku. Artinya lidah api neraka kalah dengan cahayanya orang mukmin. Ya. Cepat lewat, cepat lewat cahayamu akan memadamkan apiku. Sahih atau daif? Daif jiddan. Daif jiddan. Nah, disebutkan oleh Qurtubi dalam tadkirah. Dikatakan daif jiddan dari jalan Khalid ibn Juraik dari Ya'la ibn Munayyah dari Rasulullah SAW. Di antara kelemahannya adalah munqati', hadis ini terputus sanadnya dan disebutkan oleh Al-Hafidh dalam tahdzibnya ada Khalid ibni Duraik dia meriwayatkan dari Ya'la ibnu Muayyah dalam keadaan mursal dan di sanadnya ada Mansur ibni Ammar yang dikatakan oleh Ibnu Adi Mansur ibni Ammar ini munkarul hadis ya, sudah munqati ada rawi yang baif lagi sehingga dikatakan baif jiddan ya.